ini diperdebatkan ya model ini iki ajaran dari para wali nek cara ceramah ya model gayanya Anwar Zahid ini tantemi bisa nunggu yo Islam Nusantara ini modelnya ini iki jadi menyelami dan menyentuh ke hatinya masyarakat ajaran agama itu bisa dipadukan dengan budaya selama tidak bertentangan dengan syariat Allah Muhammad wong Jawa kuwi kok senengane nembang maka dimasukkan ajaran-ajaran agama itu lewat media tembang tapi di dalam tembang itu merupakan saripati dan inti sari dari persane ayat Quran karo hadis niku makanya terus masyarakat gampang nerimo halo halo ha terciptalah tembang semacam turi-turi eh, coba diwaca seeling ora turi turi ditandun mana sebentar turi ditandun ono cereret kembange apa Oh, sampai orang lo Kembang kembang cakung, kudung abang jaluk di disinggung Alah sih godhong abang ya eh, Untuk baper. Itu aja baper. Tapi kasih ya aku juga sering baper. Aku ini kelompok baper, barisan-barisan pecinta Rasulullah. Iya. Eh, eh, saya ini ono maneh tembang ilir-ilir. ono maneh tembang seluku-seluku filosofinya tinggi, kandungan makna yang berkenaan dengan agama luar biasa. Bahkan kalau kira-kira tembang itu orang tua nggak hobi, nggak seneng. Oleh para wali diciptakanlah tembang dolanan untuk anak-anak digawe tembang dolanan harapannya kalau anak itu seneng nanti mau nggak mau ibunya jadi seneng bapaknya yang melu seneng tak boleh nih nek anaknya seneng praktis dan otomatis ibu yo melu seneng bapak yo katut seneng mergo anak seneng tapi kalau ibu ini seneng belum tentu anaknya seneng belum tentu bapaknya seneng kalau bapaknya yang seneng belum tentu ibu ini seneng anaknya seneng tapi sekali lagi kalau anak yang seneng otomatis bapak dan ibunya katut seneng ya anak oh Allah Muhammad contoh bapak ibu dan anak kecil ini ke pasar Nek eh, anak kok ketok dolenan ulo-ulonan keloket keloket keloket. Anak seneng bapak ibu e ditarik dikeret. Aku aku tumbas kowe kowe aku pengen kowe. Oh, anak sampai nangis. Eh, gelem ra gelem ibu e ngetoke anak, bapake ngetoke anak. Tekan kon dolenan ulo-ulonan dicekel keloket keloket. Hmm, apike apike seneng. Ibune ngomong, "Le, ojo kuwi, kuwi among kuwi contoh." dilele iya, iya, iya. dicukuke sing anyar dibuka karo ibune dijajal dicoba api ora kenek ora akhire gowoket-gowoket lho ibune ketok dulenan ulo ulongan bapaknya ngerti bu lu kok kayak anak kok rupane ngono ya wang ora wangun ya ora pantes wong anak kok ditukoke warna sing ngono ojo kuwi sing iki wae lho bu apik kanggo anak dibuka karo bapaknya dijajal dicoba keloket keloket tuh bapaknya ya katut dolanan ulo-ulonan pisan tapi nek ibu sing seneng urung karuan anake seneng ibu yang ngeret arep tuku BH ibune milih bela nyekel-nyekel jadi anak mau kata-kata mau ngono model apa Mula diciptakanlah tembang dolanan untuk anak-anak semacam tembang gundul-gundul. Ayo diuneke bareng-bareng. Rapopo iki karangane para wali. Yo gundul-gundul patul-tul. Cek cek cek, ora usah dimpet suaramu malah ngadane dadi elek dibrolno ora ora nek indir intil muncul ngono mrambok gembelengan itu kalau daya tahannya nggak kuat engko teko mburi metu klaksone Lalu dibrolke wae baleni gundul gundul pacul cul gembelengan nyunggi nyunggi wakul kul wakul glempang wakul glempang Subhanallah ini penjabaran innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Bagaimana mengemban amanah itu gundul gundul. Hanya gundul gundul gundul pacul itu gambaran dan simbol anak kecil yang belum pakai baju belum pakai kaos isek cawet tanto gundul pacul anak kecil yang belum kena hukum taklif belum belum belum belum akil balik belum kena hukum agama bahkan belum kena aturan undang-undang sosial undang-undang pemerintah eh meskipun gembelengan gak apa-apa Oh memang masih gundul pacul, belum balik, belum kena undang-undang, belum kena aturan ini masih gundul pacul kembelingan tak pula-pulain sana nakal-nakalnya gak kira dihukum nggak ada aturan anak kecil di tepi jalan kok kebelet tutup pipis moro didowuno air pancur Gak masalah masih gundul pacul kadang pipis yang dibentuk beong kowolu ini kan gembelingan loh itu namanya gak apa-apa masih gundul pacul tapi saya semua do sampean menganggap pinggir dalan yang nguyuh marot uh, air mancur ya sido disengget tuang habis kencing gundul pacul tadi oh oh, cewek ceweknya nganggo obat obat abit maksudnya selesai nggak ada apa-apa masih gundul pacul lain mbok tiru. Dadi ya mau tur rampung ya ora cewek mung mbok obat ABG tak dongake prupul. Sembrono saiki malah kadang mung ditutul-tutulno cagak listrik. Teyen kabeh cagake kalau sering mbok tutuli ngono kuwi lu bocah sik gundul pacul ambok liwat omahe tangga jambune gembul malah dirok gretek-gretek lugur kabeh wae ora masalah digowo nang balai kelurahan ora kena hukum ora kena undang-undang wong sik gundul pacul laporke polisi yo ya dijarke biarin memang anak kecil kok gembelengan ndak masalah tapi lihat sing nyolong jambu potong amu, kena pasal saya gundul pacul, saya kecil, gembelingan nggak masalah jalan di belakang perempuan jalan di belakang ibu-ibu Ya, kalau kok pokoknya ditabrak, plak plak plak plak gembelingan ora masalah ibu yang dibokongnya diteblai ya, ora kira nesu nggak marah malah seneng bocah cilik kok lucu ih neblai bokong coba sing neblai bokong kuwi aku paham paham ah. kalau masih gundul pacul gembelengan tidak masalah tapi nek wis nyunggi nyunggi wakul nyunggi wakul simbol nyunggi amanah amanah itu bisa berupa harta benda kekayaan bisa berupa duit amanah itu bisa berupa ilmu amanah itu bisa bisa berupa pangkat jabatan dan kedudukan lewes nyunggi wakul ojo gembelengan nyunggi wakul amanah berupa ilmu jadi ustad ojo gembelengan bro Ustaz oh, dek kita wong itu ayu matane pendelik pendelik pendelik diculak uang gue. Neng lirik rapopo. Halo. Nyunggi amanah berubah jabatan, kedudukan, ojo gembelengan. Kalau memang itu jatah rakyat, salurkan kepentingan rakyat kanggo bangun jalan yuk bangunan jalan oh, jadi pemimpin no, nyunggi wakul no, gembelengan hei wakule gelempang nek wakule gelempang segone tadi yang jadi korban rakyat karena pemimpinnya gembelengan Indonesia ini selama pemimpin-pemimpin sing -pemimpin do nyunggi-nyunggi wakul iki mesti gembelengan, mesti wakule glempang segone dan sak latar menunggui Makanya kalau nggak diperbaiki akhlak dan moralnya, revolusi mental yang benar, pembangunan spiritual nggak menjadi skala prioritas, aku ane yakin sampai kiamat kurang rong dino pancet nih. Wes Wes maju magrib wis boten-botenani ya wes, Kurang yang engko bengi meneh eh ya rame lok nyangoni kok nyangoni Pak Saproi kok Pak Saproni kok